Kita lanjutkan membahas tentang al-adawatu allati tujzimu fil lain. Alat-alat atau amil-amil yang dia itu bertugas menjazmkan dua fi'il mudhari. فهذه الأدوات تسمى أدوة الشرط atau تسمى أدوة الشرط Itu bacanya adawati syarti. Ya. Sebagai maf'ul bi dari tusamma. Tusamma itu nanti i'rabnya sebagai khobar dari hadhi. Dan adawatul jazmi ini dia itu dinamakan dinamakan dengan apa? Adawati syarti. Jama' muannas salim tanda nasabnya dengan kasroh dinamakan dengan adawatu syarti. Wahia in man ma mahma mata ayyana aina ainama anna haisuma kaifama ayu atau dibaca ayah. <clears throat> Perhatikan ya. Amil ini semuanya dinamakan dengan ada watu syarti. Poinnya dulu yang perlu diperhatikan, kenapa tuh dia dinamakan dengan ada watu syarti? Karena dia memberikan faedah terhasilkannya sebuah perkara itu disebabkan perkara yang lain. Ya, terhasilkannya sebuah perkara itu disebabkan karena sebab perkara yang lain. Seperti waktu itu contoh akhir tanja. Apabila engkau mengulang-ulang pelajaranmu tanjah, engkau akan berhasil. Keberhasilan itu bisa didapatkan kalau terhasilkan perkara yang lainnya itu mengulang-ulang pelajaran. Makanya dia dinamakan dengan ada waktu syarti. Yaitu dia memberikan faedah terhasilkan sebuah perkara itu disebabkan ada perkara yang lain. Terhasilkannya keberhasilan itu disebabkan karena ada pengulangan dalam pelajaran. Ada muzakaronya. Dan ingat ini seperti yang sudah pernah dipelajari di Muktarob, dia membutuhkan dua jumlah. Ada waktu syarti itu membutuhkan dua jumlah setelahnya. Dan sudah pernah kita sebutkan ya. Bisa jadi mudori dua fiilnya, fiil mudori sama fiil mudori. Ataukah fiil madi dengan fiil mudori. Ataukah fi'il mudhari dengan fi'il madi atau fi'il madi dengan jumlah ismiyah, terserah. Yang penting setelahnya itu harus ada jumlah. Ya, setelahnya itu harus ada dua jumlah. Yang pertama namanya jumlah syarat, yang kedua namanya jawab syarti. Setiap ada waktu syarti pasti membutuhkan jawab syarat. Makanya kenapa dia dikatakan menjazamkan dua fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari yang pertama itu namanya ada watu syarti atau apa? fi'il syarat. Fi'il yang kedua namanya jawabu syarti. Pasti harus ada dua jumlah setelahnya. Ya, entah fi'il madi dan fi'il madi atau fi'il mudhari dengan fi'il mudhari atau sebaliknya. Kemudian lihat tidak seperti waktu kita membahas amil yang menjazamkan satu fi'il mudori. Kalau dia amil yang menjazamkan satu fi'il mudori. Musonif langsung mengatakan wahia arba'atu ahrufin. Amil yang menjazamkan satu fi'il mudori. itu ada empat huruf langsung ditakkit dengan huruf. Paham? Jadi empat-empatnya ini semuanya adalah huruf. Sehingga kalau huruf itu tidak memiliki i'rab di dalam jumlah. Ya. Adapun kalau kita membahas ada waktu syarti atau amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari itu tidak disebutkan tentang keberadaannya apakah dia huruf ataukah tidak. Tidak ditakit sama musonif ya. Sekarang kita perinci dulu. Yang pertama in. dia ini adalah huruf bittifakil ulama Terus mahma dan izma. ada khilaf Ada yang mengatakan keduanya itu isim. Ada yang mengatakan keduanya huruf. Adapun yang sisa dengan kesepakatan ulama. Adapun yang menjazamkan dua film mudhari itu tidak semuanya huruf, tidak semuanya isim. Kalau in harfun, dia itu huruf. Bittifakil ulama, itu dengan kesepakatan para ulama ahli lugo. Para ulama nahu sepakat, in itu huruf. Sehingga jangan pernah mengikrob in dengan ikrob sebagaimana mengikrobnya isim. Paham? Yang kedua, mahma dan izma. Wakila ismani, ada yang mengatakan keduanya itu adalah isim. Wakila harfani, ada yang mengatakan keduanya itu adalah huruf. Itu masih ada khilafnya. Terus al-baqi yang sisa selain daripada in, mahma dan izma semuanya itu adalah isim. Man ayyana aina aina ma anna haitsuma kaifama itu semuanya isim bittifakil ulama dengan kesepakatan para ulama. Jadi beda ya kalau kita pelajari yang menjazmkan satu fi'il mudhari itu sudah disepakati semuanya keempat-empatnya itu adalah huruf. Adapun kalau yang menjazamkan dua fi'il mudhari, apakah semuanya huruf? Jawabannya diperinci. Kalau dia adalah in, itu para ulama sepakat. Dia adalah huruf. Kalau mahma dan izma, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf. Namun dari buku yang Anda lihat juga sebagaimana dalam kitab Mausuatul Nahwi wal I'rab itu disebutkan dia itu adalah isim yang paling roji. Adapun selain daripada itu, semuanya isim dengan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat selain dari, dari in, mahma dan izma semuanya itu adalah isim. Dan ingat kalau dia isim berarti dia punya i'rab di jumlah nanti. Paham? Dia memiliki i'rab di jumlah. Sekarang adawatul jazmi'in. Kita bahas tentang in terlebih dahulu. In sudah kita sebutkan tadi harfun la mahalla lahu minal i'rab. Dia punya tidak punya i'rab ya. Karena apa? Dia itu adalah huruf. Menjazmkan dua fi'il. Ya, bisa jadi nanti fi'il mudhari sama fi'il mudhari atau fi'il mudhari sama fi'il madi atau yang sebaliknya nanti. Cuman secara asal biasanya Mudori sama Mudori Ya. Seperti in Tuzakir tanjah. In Tuzakir Tuzakir fi'il Mudorinya, In ada watul jazmi, menjazmkan dua fi'il mudhari. Tanda jazmnya Tuzakir di sini dengan sukun karena dia fi'il sahihul akhir dan bukan dari golongan af'alul khomsah tanda jazamnya dengan sukun itu fi'il yang pertama dan ini namanya fi'il syarat atau disebab disebutkan nanti sebagai sab, sebab tanjah ini jawab syarat atau kalau disebutkan natijah hasil hasil mengerjakan fi'il syarat sebab hasil natijanya adalah tanjah. Adalah berha, berhasil. In tuzakir apabila engkau mengulang-ulang apa yang telah engkau pelajari maksudnya tanja Maka engkau akan berhasil di dalam belajar. Mafhum? Tanja sama dalam keadaan jazm. Tanda jazmnya dengan sukun karena dia adalah fiil sahihul akhir dan bukan dari golongan af'alul khamsah. Ya, jadi ingat in adalah huruf tidak ada i'rabnya dalam dalam jumlah. Yang kedua, man. Dan man tadi termasuk bagian dari isim. Ya. Man itu termasuk bagian dari isim. Seperti contoh di sini. Man yasduk fi amalihi yukrimhu Allah. Barang siapa yang dia itu jujur di dalam amalannya, benar di dalam amalannya, yukrimhullah. Maka Allah Azza wa Jalla akan memuliakan dirinya. Jadi man ini termasuk dari isim syarat. Ya, termasuk dari golongan isim man yasduq fi amalihi yukrimhullah. Barang siapa yang dia benar atau jujur di dalam amalannya, maka Allah Azza wa Jalla akan memuliakan dirinya. Ya. Allah Azza wa Jalla itu akan memuliakan dirinya. Man di sini nanti bisa diirab sebagai fi mahali raf'in sebagai mubtada. Ya, fi mahali raf'in sebagai mubtada. Dan seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Maka barang siapa yang dia beramal seukuran zarro, seukuran biji zarro, sebuah kebaikan, yara, maka pasti nanti dia akan melihat kebaikan tersebut. Ya'mal dia dijazmkan tanda jazmnya dengan sukun. Yaro itu adalah jawab syaratnya dalam keadaan jazm Tanda jazmnya dengan membuang harfu illah. Karena dia mu'tal akhir bil alif. Ya. Yaro, aslinya ada alifnya di situ. Alif maksuronya, alif bengkongnya ada. Namun karena dalam keadaan jazam, tanda jazamnya yaitu dengan membuang harfu illah. Kemudian ada watul jazmi ma. Sekarang ma yang kita bahas. Seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apa saja yang kalian infakkan min syai' dari sesuatu apapun. Ada sesuatu yang kita infakkan umum ya sesuatu tersebut bersifat umum fi sabilillah kita infakkan di jalan Allah azza Wajalla, kita berikan dengan tujuan untuk menolong agama Allah azza Wajalla. yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun maka akan dibalaskan bagi kalian wa antum la tuzlamun dalam keadaan kalian tidak dizalimi sedikit pun Ya, syahidnya tunfiku dalam keadaan jazm. Tanda jazmnya dengan membuang nun, hazfun nun karena termasuk bagian dari af'alul homsa. Yuwaffa itu sama Rum. Dalam keadaan jazm jawab syarat tanda jazmnya dengan membuang harfu illah atau tanda jazamnya karena dia berbentuk fi'il anu. Afwan fi'il mudhaf tanda jazamnya dengan fathah. Ya, fi'il mudhaf semua fi'il mudhaf ketika dijazamkan tanda jazamnya itu dengan fathah. Ini ma dan ma ingat masih dari golongan isim. Ya. Ma termasuk bagian dari isim. Dan ingat ya, Perbedaan antara ma dengan man. Kalau ma itu nanti penggunaannya untuk sesuatu yang tidak berakal. Apa saja yang kalian infakkan. Syai. Berarti di sini yang diinginkan dari ma di sini adalah sesuatu selain daripada manusia. Faham? Karena dia menggunakan ma. Apapun yang kalian infakkan, yang kalian berikan di jalan Allah. Paham? Dari harta kalian, dari makanan kalian, dari kendaraan kalian. Semuanya nanti akan Allah Azza wa Jalla balas dan tidak ada satupun di antara kalian yang dizolimi. Adapun kaloman itu penggunaannya untuk sesuatu yang berakal. Ya, untuk sesuatu yang berakal. Makanya ketika dikatakan man yasduq fi amalihi barang siapa dari kalangan manusia yang dia benar di dalam amalannya. Jadi sesuatu yang diinginkan di sini harus sesuatu yang berakal yaitu manusia. Yukrimullah Allah akan memuliakan manusia tersebut. Jadi fahami perbedaannya kalau man yang diinginkan setelahnya dari kalimat setelahnya adalah sesuatu yang berakal. Kalau ma itu sesuatu yang tidak berakal. Kemudian mahma. Mahma tadi sudah kita sebutkan ya. Ada khilaf dari para ulama apakah dia isim ataukah huruf. Namun pendapat yang paling roji dia itu adalah isim. Pendapat yang paling roji dia itu adalah isim dan mahma ini memiliki tugas yang sama menjazmkan dua fi'il mudhari. Seperti contoh mahma ta'ish tamut. Ya, mahma ta'ish tamut. Wal aslu ta'ishu tamutu. Asalnya adalah ta'ishu tamutu. Bagaimana keadaanmu ketika hidup? Tamut. Maka begitulah keadaanmu ketika wafat. Ya bagaimana keadaanmu ketika kamu itu hidup. Kalau sukanya beribadah, sukanya menjalankan ketaatan, maka dia nggak akan jauh-jauh dari keadaan itu. Adapun kalau nanti sebaliknya juga maksudnya, apabila keadaanmu ketika hidup itu banyak bermaksiat, banyak meninggalkan perintah, banyak lalainya, banyak melakukan dosa, maka nanti ketika diwafatkan, ya begitu juga lah keadaannya. Tidak akan jauh gitu. Sangat sulit. Ya, kalau hidupnya dari kebiasaannya itu bermaksiat setiap waktu, terus tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, besok meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal soleh ikhlas karena Allah Azza wa Jalla itu sangat berat. Karena seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia ketika hidup. Aslinya adalah ta'ishu tamutu. Di sini tanda jazmnya dengan sukun karena sohihul akhir. Adapun ketika disukun bertemu dua sukun, Sukun pada ya dan sukun pada waw. Maka koedahnya dalam satu kata itu nggak boleh ada dua sukun yang berurutan. Paham? Koedahnya nggak boleh ada dalam satu kata dua sukun itu bergandengan. Itu nggak boleh. Harus ada yang dibuang. Dan ketika hendak dibuang, harus dilihat dulu apakah semuanya huruf sohi ataukah ada huruf penyakit. Kalau ada satu huruf sohi, satunya huruf penyakit, maka yang dibuang pasti huruf sakit. Nggak mungkin huruf sehat dibuang, huruf sakit dipertahankan. Salah itu. Ya. Yang sehat disuruh pergi, yang sakit dibela-bela misalkan. Itu salah. Yang dibuang adalah huruf penyakitnya, yaitu waw ataupun ya. Dia dibuang biar tidak bertemu dua sukun. Maka menjadi mahma ta'ish tamut. Ya, bagaimana keadaanmu ketika hidup, maka begitulah keadaanmu nanti ketika diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu mahma. Karena perhatikan ya, i'rabnya mahma ya. Kalau ta'is tamut itu sudah kita ketahui Irob. Sekarang bagaimana dengan Mahma? Mahma ini bisa jadi fi mahali rof'in. sebagai mubtada kalau setelahnya fi'lul lazim, fi'il lazim. Kemudian fi mahalli nasbin. Sebagai maf'ul bi apabila setelahnya fiil mutaaddi seperti mahma taf'al tus'al anhu Yang ketiga sebagai maf'ul mutlak. Apabila setelahnya dua fiil yang sama. Lihat irobnya. Irobnya mahma yang pertama. Fi mahali rofin mubtada. Irobnya fi mahali rofin sebagai mubtada. Kapan? Apabila setelahnya fi'lun lazimun. Ada fi'il lazim. Kalau di contoh kita di kitab kita ini kayaknya fi'ilnya adalah fi'il fi'il lazim. Berarti mahma di sini mubtadaun. Irobnya sebagai fi mahali rofin sebagai mubtada ya ta'is itu sebagai jawab syarat eh, fiil syarat namun di satu sisi juga dia sebagai khabarnya fa'ilnya robitnya fa'ilnya ta'is domir mustatir takdirnya huwa kembali ke mahma karena mahma adalah i, isim yang kedua fi mahali nasbin maf'ulun bih i'robnya mahma itu fi mahali nasbin maf'ulun bih Kapan? Apabila setelahnya fi'lun muta'addin. Setelahnya itu ada fi'il muta'addi. Dia dia tahu kamu dia. Seperti mahma taf'al tus'al anhu. Fa'ala termasuk fi'il muta'addi. Seperti mahma taf'al tus'al anhu. Bagaimanapun atau apapun yang engkau lakukan tus'al anhu maka engkau akan ditanya darinya ya tus'al anhu engkau akan ditanya dari darinya itu setelahnya karena taf'al di sini adalah fi'il muta'addi maka mahma di sini fi mahalli nasbin maf'ulun bi bukan fi mahalli raf'in mubtada tapi fi mahalli nas nasbin itu irob yang kedua, Irob yang ketiga nanti maf'ulun mutlak. Apabila setelahnya ada dua fi'il dari satu lafad, Seperti mahma tazhab azhab. Ya, bagaimanapun atau bagi apa apapun dengan cara apapun engkau pergi azhab maka begitu juga aku akan pergi Tazhab fi'il syarat, lafadznya dari zahaba. Azhab jawab syarat, lafadznya dari zahaba. Sama. Berarti mahma di sini fi mahalli nasbin maf'ulun mutlakin. Paham? Itu i'rab dari masing-masing mahma. Bisa jadi fi mahalli raf'in, bisa jadi fi mahalli nasbin atau bisa jadi maf'ulun mutlak ya sebagai maf'ul maf'ul mutlak fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi, atau fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun mutlak Difaham ya? Kalau kurang paham nanti setelah apa baru ditanyakan. Yang berikutnya adalah mata. Mata itu termasuk dari amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Ingat, mata ini termasuk dari isim namun digolongkan dari zorof. Ya, digolongkan isim zorof. Sehingga nanti mata mabniun ala sukuni fi mahallin nasbin maf'ulun fi. I'rabnya nanti itu selalu fi mahallin nasbin maf'ulun fi. Kita lihat di kitabnya ya. Mata tuzakir tanjah. Kapan saja engkau mengulang-ulang tanjah, maka engkau akan berhasil. Irobnya nanti mata ismu syarti fi mahal mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fi i'rabnya mata selalu sebagai maf'ul dan maf'ul itu termasuk bagian dari zorof, Ya, maf'ul itu termasuk bagian dari zorof. Jadi ingat ya, mata nanti ismu syarti jazimin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi Irobnya mata ya. Mata ismu syartin jazimin mabniun ala sukun fi mahallin nasbin maf'ulun fi. Berarti kalau kita irob Mata tuzakir tanja. Mata ismu syartin jazimin mabniun ala sukun fi mahalin nasbin maf'ulun fi. Tidak ada fi mahalli raf'in di sini. Fi mahalli nasbin maf'ulun fi, termasuk dari maf'ul fi. Tuzakir. fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu. Ya, wa alamatu jazmi as-sukun. Tanda jazmnya dengan sukun. Tuzakir fi'lu mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukunu ya tanda jazamnya itu dengan sukun li'annahu min sahihil akhir karena dia termasuk bagian dari sahih akhir itu cara mengirab mata Sekarang ayyana Ayyana ini juga termasuk dari isim zorof. Dia isim namun bagian zorof sehingga i'rabnya nanti sama ya. Fi mahalin nasbin maf'ulun fi. Ya, i'rabnya sama cuman ini ayyana mabni ala fathi. Ya, ayyana ismu syartin jazimin mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Sama, sama-sama dia bagian zorof. Makanya digolongkan dari maf'ulun fi. Sekarang terlihat ayyana tajtahid yukrimka Allah. Kapan saja engkau bersungguh-sungguh, maka Allah Azza wa Jalla akan memuliakanmu. Ya, kapan saja engkau bersungguh-sungguh, maka Allah akan memuliakan dirimu. Kemudian aina. Aina sama dia termasuk bagian dari zorof. Sehingga irobnya nanti kalau aina nanti kalau apa tadi kalau mata sama ayyana itu zorof zaman. Kalau ayyana eh aina itu zorful makan. Ya, dia zorof tapi zorof makan, menunjukkan tempat. Seperti aina tazhab azhab. Dimanapun kamu pergi, azhab, di situ saya pergi. Ya, dimanapun kamu pergi, di situ saya pergi. Nggak mau ditinggal mungkin sama pasangannya, sehingga kata e, istrinya, Aina tazhab azhab, Dimana kamu pergi, saya pergi. Ya. Aina tazhab azhab sama aina iromnya sama dengan ini. Berarti dia nanti apa di sini? Fi mabniun ala alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Iromnya sama karena bagian dari dzaraf. Kemudian Ainama. Ainama ini aslinya aina. Cuman mendapatkan tambahan ma azaidah. Ma huruf ma zaidah. Jadi i'rabnya sama dengan i'rabnya aina. Paham? Ainama itu aslinya adalah aina kemudian mendapatkan tambahan ma huruf ma. Ma di sini huruf. Ingat ya, bukan isim ya. Pastikan ma di situ adalah huruf. Dan sifatnya huruf ini zaidah. Sekedar tambahan. Sehingga kalau dia zaidah, itu tidak memberikan pengaruh untuk beramalnya aina. Aina tetap beramal. Jadi yang beramal di sini sebenarnya aina. Adapun ma-nya itu hanya huruf tambah tambahan saja. Di sini aina matakunu takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kalian itu berada, kematian itu akan menjumpai kalian. Aina ma takunu, takunu dalam keadaan jazm. Tanda jazmnya dengan hazfun nun. Dengan membuang nun. Kemudian setelah itu diberikan alif. Namanya aliful fariko untuk membedakan antara Wau jamaah dengan harfu illah. Yuderik termasuk juga fi'il mudhari yang dalam keadaan jazm, tanda jazmnya dengan sukun. Karena dia suhiul akhir dan bukan dari golongan af'alul khamsa. Sebagai jawab, jawab syarat. Dimanapun kalian berada, berarti menunjukkan zorof. hirofnya pun sama ya berarti. kumul maut, maka kematian akan menjumpai kalian. Lihat, aina ma itu aslinya adalah aina ma zaidah tambahan huruf dan sifatnya tambah tambahan. Kemudian anna. Anna ini termasuk zorof. Isim zorof, zorof makan. Berarti menunjukkan tempat. Ya, menunjukkan tempat. Iqrobnya pun sama. Ya, Iqrobnya pun sama. Berarti mabni ala sukun. Ya mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun fi. Berarti kalau kita dapat seperti contoh, anna tusafir tajid tajid mukhlisin. Ya. Dimanapun engkau itu melakukan perjalanan, berarti anna ismu syartin jazimin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun fi. Irobnya sama ya. Cuman dia zorof, zorof makan, bukan zorof zaman. Menunjukkan tempat. Jadi kalau kita terjemahkan, jangan kapanpun. Tapi dimanapun. Kalau kapanpun nanti bermakna zaman. Tapi kalau dimanapun, berarti menunjukkan ma makan, menunjukkan tempat. Dimanapun engkau melakukan perjalanan, tajid mukhlisin. Engkau akan mendapatkan orang-orang yang mukhlis. Ya, orang-orang yang selalu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Paham? Tusafir fi'il mudhari fi'il syarat yang pertama dalam keadaan jazm tanda jazmnya dengan sukun tajid dari wajada yajidu tajid aslinya dari tajidu jawab syarat dalam keadaan jazm juga tanda jazmnya dengan sukun karena Sahihul Akhir dan bukan dari golongan af'alul khamsah. Kemudian Hai suma juga termasuk zorof. Ya, termasuk is ismim zorof yang menunjukkan makan, menunjukkan tempat. Aslinya hai suma ini adalah hai su. Kemudian mendapatkan tambahan mazaidah. Paham? Jadi yang beramal di sini adalah haisu. Manya itu sifatnya zaidah, tambahan. Untuk menjadikan apa? Maksudnya anak tetap yang beramal di sini adalah haisu. Dan ingat, haisu ini termasuk zorof yang menunjukkan makan. I'robnya sama. Ya. I'robnya adalah sama. Berarti kalau haisu, haisu ma, mamadion ala tommi. Bukan mabniun ala sukun. Karena ma'nya itu zaidah tambah tambahan. Seperti hai sumatadrus tata'allam. Kapanpun engkau belajar tata alam maka engkau akan mengetahui. Engkau akan berilmu. Syahidnya tadrus dalam keadaan jazm, jazm tata'allam juga dalam keadaan jazm dengan sukun. Haitsuma ismu syartin jazimin mabniun ala sukuni fi mahalin nasbin maf'ulun fi wal ma'u dan adapun ma'nya adalah harfu zaidatin huruf zaidah ya adapun maknya adalah huruf zaidah. Kemudian yang selanjutnya kaifama. Kaifama itu tersusun dari dua kata ya. Dari kaifa sama ma zaidah. Ya, dari kaifa sama ma zaidah. I'rabnya nanti fi mahalli nasbin. Namun bukan sebagai zorof. Namun sebagai halun. Paham ya? I'rabnya dia itu fi mahalli nasbin halun. Menduduki kedudukan nasab sebagai hal. Bukan sebagai maf'ul fi. Paham? Itu irobnya kaifa. Kaifa ma ya. Jadi kaifa ma itu tersusun dari dua kata, kaifa sama ma zaidah. Paham? Irobnya nanti fi mahalin nasbin sebagai hal, bukan sebagai maf'ul fi, bukan zorof. Ya, sebagai sebagai hal. Seperti ma tatakallam atakallamu. ma tatakallam atakallam. Bagaimana keadaan engkau? Kita terjemahkannya pakai keadaan ya karena hal. Hal itu kan menjelaskan keadaan. Bagaimana keadaan engkau berbicara? Atakallam. Maka begitulah keadaan saya ketika berbicara. Ya, bagaimana keadaan engkau ketika berbicara? Maka begitulah keadaan saya ketika berbicara. Eh. Kemudian itu kaifama ya. Ingat dia itu tersusun dari dua kata. Kemudian dari kaifa setelahnya adalah ma zaidah. Ya, setelahnya itu adalah ma zaidah. Kemudian ayah. Iya, itu termasuk dari isim syarat. Dan ingat sifatnya mu'rob. Paham maksudnya mu'rob ya? Berarti tergantung amil sebelumnya. Kalau ada amil sebelumnya menuntut nasob, ya dia berubah menjadi nasob. Kalau amil sebelumnya menuntut majrur, kalau didahului oleh huruf majrur, maka dia nanti berharokat majrur. Paham? Jadi ingat ya, ayya ini bukan mabni, ayya ini sifatnya mu'rob. Tergantung amilnya. Paham? Tergantung amil amilnya. Seperti kita lihat contoh Dan ingat, ayah nanti maknanya dia dan irobnya itu tergantung mudof ilainya. Maksudnya ayah ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersandar kepada mudof ilai, kepada isim setelah setelahnya. Bukan langsung bersandar kepada fiil. Setelah ayah itu tidak harus langsung fiilnya. Tapi setelah ayah itu adalah isim yang sebagai mudof ilaih. Ya, setelah ayah itu isim yang sebagai mudof ilahnya Sehingga maknanya ayah sama i'robnya ayah ya tergantung dengan apa yang dia sandari. Paham? I'robnya tergantung dari sebelumnya, maknanya tergantung dari setelahnya. Ya, maknanya tergantung dari setelahnya. Seperti lihat ayya kitabin tas tastafid minhu. Buku mana saja yang engkau baca? Buku apa saja yang engkau baca? Tastafid minhu. Engkau akan mengambil faedah darinya. Ya. Engkau akan mengambil faedah darinya. Jadi buku mana saja, buku apa saja yang engkau mau membacanya, engkau akan mendapatkan faedah dari buku tersebut. Tastafid minhu. Jadi ingat, menentukan maknanya ayah itu tergantung dari mudof ilahnya. Menentukan kedudukannya ayah ya juga tergantung dari mudof ilaih dan tergantung dari amil sebelumnya karena sifatnya ayah ini mu mu'orob. Berarti kalau di sini dibuat ayah kitabin ya buku mana saja yang engkau baca, tastafid minhu. Ya, maka engkau akan mengambil faedah dari darinya. Mahfum? Ini masalah ayah. Pertemuan berikutnya nanti ana sebutkan tentang keadaan i'rabnya. Karena keadaan i'rabnya itu ada beberapa macam. Bisa jadi maf'ul bi, kemudian bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ul mutlak, bisa jadi mudhof ilai, bisa jadi naib dari zorof zaman. Jadi nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan kembali tentang ayah ini. Ya, bagaimana i'rabnya dalam jumlah syartiyah. Ya, setelahnya ada fiil dan ingat ya, ayat itu mu'rob Yang kedua dia harus memiliki mudhof ilai Ya, karena untuk menentukan makna dia itu tergantung mudhof ilainya Ya, tergantung mudhof dari mudhof Ada Adapun i'robnya, nanti pertemuan berikutnya insyaallah baru kita lanjutkan. Anda cukupkan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik